السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كمسلمين pemirsa آه، radio TV itu Pak radio TV yang di, yang uh, radio Muslim ya, radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai di kesempatan ini. Banyak nikmat Allah yang masih kita rasakan ya, kesehatan, kesempatan lebih dari itu semua kita masih diberikan uh, keimanan, keislaman. Ini nikmat hidayah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita berharap, kita berdoa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita berpegang teguh di atas iman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, eh, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam ya. Buah karya dari Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ya. Dan di kesempatan ini kita masuk di hadis yang ke-164 masih dalam Kitabul Janaiz ya, masih dalam seputar penyelenggaraan jenazah dan masih di bab salat jenazah. Insyaallah akan kita lanjutkan ke hadis yang 165 masuk dalam takfinul janazah. mengkafani jenazah ya. Adapun hadis yang 164 kita baca an, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da ma dufina fakabbara alaihi arba'an rawahu Muslim Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salla ala qabrin ba'da ma dufina. Rasulullah melakukan salat di atas kuburan setelah jenazah dikuburkan. Fakabbaru alaihi arba'an. Beliau bertakbir dalam salatnya dengan empat kali takbir ya. Hadis riwayat Muslim dan di riwayat yang lain juga disebutkan dalam di riwayat Imam Bukhari juga disebutkan tentang uh, salatnya Rasulullah SAW di atas kuburan kepada jenazah yang sudah dikubur. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama yang kita uh, bisa ambil pelajaran dari hadis ini adalah tentang hukum salat di atas kuburan untuk jenazah yang sudah dikuburkan, ya. Kita tahu bahwa pada dasarnya hukum salat di kuburan adalah hal yang terlarang ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Al-ardu kulluha masjidun illa uh, al-qubur illa al-maqbarah wal hammam ya. Bumi ini semuanya bisa dibuat dijadikan ya untuk tempat bersujud, untuk tempat uh, salat kecuali makbaroh kuburan wal hammam dan uh, hammam kamar mandi toilet uh, ini umumnya bahwasanya kuburan itu tidak bisa digunakan untuk sholat sholat apapun ya kalau berdasarkan hadis ini semua sholat tentunya ya termasuk di dalamnya sholat jenazah eh, di kuburan ini termasuk yang terlarang namun ya untuk satu sholat ini, sholat jenazah, maka ada pengecualian berupa eh, praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan sholat jenazah di kuburan. Maka eh, sholat jenazah adalah pengecualian dari sholat yang dilarang di kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hadis ya Eh, dan itu menunjukkan Rasulullah SAW melakukan berkali-kali yaitu sholat di atas kuburan untuk jenazah yang sudah eh, dikuburkan ya eh, tentu yang pertama diantaranya adalah hadis yang sedang kita bahas ini bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kuburan dengan empat kali takbir ya adapun Eh, teknis daripada sholatnya, eh, cara daripada sholatnya itu sendiri adalah sama persis seperti sholat jenazah ketika jenazah belum dikuburkan. Ya, sama persis doa-doanya ya. Eh, dan di sini disebutkan sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya bahwa sholat jenazah itu dengan empat takbir dan ketika disebutkan Rasulullah sholat di atas kuburan pun takbirnya dalam sholat jenazah adalah sama-sama empat ya menunjukkan cara dalam sholat jenazah itu ketika sudah dikuburkan maka caranya sama seperti ketika belum dikuburkan ya di antaranya ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menguburkan fi qissati imro'atin ya uh, sholat jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang wanita yang sepuh, wanita uh, imro'atun sauda ya dalam riwayat lain wanita yang hitam yang dia uh, biasa bersih-bersih masjid ya biasa bersih-bersih masjid Nabawi nyapu-nyapu ya. Suatu saat uh, eh, sah sahabiah tersebut wafat ya. Suatu malam sahabiah tersebut wafat namun uh, para sahabat ini tidak menyampaikan kabar wafatnya sahabiah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu pertama karena malam hari ya. uh, Para sahabat sungkan, segan untuk sampai mengabarkan hal ini kepada sahab, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua uh, mereka keannahum taqalu sya'nuha. Sya'naha Seakan-akan para sahabat itu menganggap ya orang tersebut wafatnya ya orang tersebut bukan orang yang memiliki apa memiliki jasa besar yang orang ya ya tidak begitu dipandang dalam pandangan Rasulullah artinya ya orang ini orang biasa itu hmm, eh, tidak perlu sampai harus eh, membangunkan Rasulullah SAW untuk mengabarkan wafatnya. Ya ini. Namun di pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, tanya kepada para sahabat ya uh, tentang orang tersebut kenapa nggak ada biasanya kelihatan kok nggak kelihatan lagi maka para sahabat uh, uh, mengabarkan inna hamatat bahwa sahabiah tersebut sudah meninggal tadi malam ya maka Rasulullah mengatakan duluni ala qabriha tunjukkan saya ke kuburan kuburan uh, wanita tersebut ya. maka para sahabat pun menyampaikan atau menunjukkan kuburan sahabiah tersebut fasalla alaihi dan Rasulullah pun salat di atas kuburan sahabiahnya dan Rasulullah mengatakan afala adha, afala adantumuni tidakkah kalian allamtumuni ya memberitahu aku tentang wafatnya si fulanah ini ah, namun ah, ini ini yang di yang disesalkan oleh Rasulullah kepada para sahabat karena tidak memberi memberitahu tentang wafatnya sahabiah tersebut ya namun ala kulli hal yang menjadi saksi bahasan kita adalah praktek Rasulullah mensolati jenazah wanita tersebut di atas kuburannya setelah dikuburkan. Ini menunjukkan bolehnya uh, sholat jenazah di atas kuburan. Ya, ini satu pengecualian dari semua sholat ya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hadis ini menunjukkan kepada kita juga kata Syekh Salih Fauzan tentang hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sahabat. Ya. Bagaimana uh, perhatiannya Rasulullah ya semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk sahabatnya. Ya. Manfaat itu apakah dunia maupun akhirat ya. Rasulullah SAW begitu perhatian tentang urusan kehidupan dan kematiannya para sahabat. Ya. Tercermin pada sikap Rasulullah ketika beliau mendapati uh, tidak mendapati adanya sahabat yang biasa terlihat ya. Kemudian ternyata dikabarkan sudah meninggal. Maka kalaulah tidak tercer kalaulah seandainya Rasulullah itu tidak peduli ya, maka Eh, ya sudah sudah dikuburkan itu. Tapi tidak demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi ingin uh, melihat dikabarkan di mana kuburannya kemudian Rasulullah di situ sholat ya. dan dalam uh, riwayat lain bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazah di atas kuburannya Rasulullah mengatakan bahwa uh, tadinya di kuburan sini itu uh, gelap gulita namun dengan uh, salatnya Rasulullah SAW di situ maka menjadi uh, terang ya maka menjadi terang ini bentuk kepedulian Rasulullah SAW kepada sahabat kepada para sahabat tidak hanya dalam masa hidup mereka namun juga setelah wafatnya mereka Rasulullah itu betul-betul peduli ya Wakabbaru arba'an ya kata Abdullah bin Abbas Rasulullah dalam salatnya salat jenazahnya di kuburan itu uh, melakukannya dengan empat takbir ya ini uh, tata cara salat jenazah di atas kuburan ya tadi kita sudah sampaikan sama persis sebagaimana salat ketika bukan di atas kuburan jenazah ya yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sampai kapan kita Eh, bisa mensolatkan jenazah di atas kuburan. Batas waktu jenazah ini diang, uh, masih diperbolehkan untuk kita solat di atas kuburannya sampai kapan? Maka di sini ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan uh, selamanya bisa ya. Ada yang mengatakan, namun pendapat ini pendapat lemah ya. Ada yang mengatakan uh, Abu Hanifah itu sampai kepada tiga hari. Maka batasnya tiga hari dari wafatnya atau dari dikuburkannya jenazah, uh, maka itu diperbolehkan sholat jenazah di atas kuburnya. Kalau Imam Ahmad, eh, pendapatnya Imam Ahmad, madhab Hambali, maka itu sampai kepada satu bulan. Satu bulan dari dikuburkannya jenazah, maka ketika ada orang yang baru tahu Eh, bahwa si fulan itu wafat dan ternyata sudah dikuburkan selama belum nyampe waktu satu bulan maka di pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal itu diperbolehkan untuk sholat jenazah di atas kuburnya. Wallahu a'lam. Uh, di situ ada perbedaan pendapat. Ah. Taib. Itu hadis yang ke 164. Kita masuk ke hadis yang ke-165 babul kafan ya. Bab tentang mengkafani jenazah ya. Ini bagian daripada penyelenggaraan jenazah ya. Tentunya setelah dimandikan bersih ya kemudian uh, jenazah ini dikafani. Dikafani ini satu hal yang masyhur ya di artinya ini ma'ruf ya mengkafani itu bagaimana yaitu tentunya Uh, membungkus jenazah ya dengan kain kafan. Dan watakfinu aqalluhu thawbun wahidun ya. ya. Mengkafani itu minimal dengan satu dengan satu apa satu balutan dengan satu lembar. Baik, kita baca hadisnya ya. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة dari sahabat Aisyah dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan tiga lembar kain Yamaniyah yang diproduksi di Yaman, bidin yang berwarna putih. laisa fiha qamisun wala imamatun yang tidak ada atau tidak menggunakan long dress juga tidak menggunakan uh, sorban ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Uh, mengkafani jenazah artinya uh, ya membungkus jenazah dan disunnahkan untuk laki-laki ini tiga helai. Nah, namun wajibnya ya minimal adalah satu helai. Ya. Kalau memiliki uh, harta yang berlebih, ya, kemudian dia mampu untuk membeli dengan tiga helai, maka untuk bagi laki-laki ini dianjurkan dengan menggunakan tiga helai kain, ya, dengan menggunakan tiga helai kain. Dan tiga helai kain yang di, Eh, yang digunakan untuk Rasul, jenazahnya Rasulullah itu adalah kain yang dibuat atau diproduksi di Yaman. Ya. Bidin yang berwarna putih, ya, yang berwarna putih. Uh, warna putih ini tentunya ini juga uh, merupakan anjuran, bukan satu kewajiban. Ya. Uh, warna putih ini sebatas anjuran, bukan kewajiban. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Ilbasu min thiyabikumul bayad. Pakailah pakaian kalian yang warna putih. Fa innaha atharu wa atyab. Karena yang putih itu lebih suci dan lebih bagus. Wa kaffinu fiha mautakum dan kafanilah jenazah di sana kalian, mayit-mayit kalian dengan warna putih. Maka Uh, kalau ada eh, warna yang putih maka itu afdal. Tapi kalaupun seandainya dikafani dengan warna yang lain ya, dengan kuning, dengan hitam, dengan biru maka ini bukan hal yang salah dan boleh-boleh saja. Ya dan boleh-boleh saja. Apalagi uh, mungkin uh, keluarga jenazah atau jenazahnya dia tidak memiliki harta yang berlebih ya untuk membeli kain kafan kecuali hanya kain kafan yang seadanya ya mungkin itu kain yang memang boleh jadi tidak dipersiapkan untuk ketika meninggal bukan untuk kafan ya tapi kain biasa eh, warna yang lain maka itu diperbolehkan saja tidak mengapa ya kecuali dia mungkin memiliki ke kemampuan untuk uh, dibelikan dari hartanya atau ada ahli waris yang mampu membeli dengan warna putih ya dan dengan tiga helai maka ini lebih utama ya ini lebih utama sebagaimana itu yang uh, dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari sini kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat itu bisa menjadi dalil ya para sahabat uh, mengkafani Rasulullah dengan tiga helai dengan warna putih uh, maka ini bisa Eh, menjadi dalil apa yang telah dilakukan oleh para sahabat, apa yang telah menjadi ijma, ayat eh, kesepakatan daripada para sahabat ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Rasulullah dikafani dengan produksi eh, dengan kain yang diproduksi di Yaman dan pada zaman itu Yaman itu adalah kota atau daerah negeri yang mayoritasnya Nasrani ya maka diproduksi di daerah daerah Nasrani uh, dan itu uh, kain yang diproduksi oleh orang Nasrani kemudian digunakan untuk mengkafani Rasulullah ini menunjukkan bahwasanya boleh saja seseorang uh, menggunakan produksi uh, menggunakan menggunakan barang yang diproduksi oleh non muslim ya boleh-boleh saja seperti HP mungkin kita gunakan laptop ya nah, ini atau mungkin alat-alat percetakan ya dibuat dari oleh orang-orang non muslim. Nah, kita apakah boleh menggunakannya? Ya boleh-boleh saja ya. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Juga kesimpulan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah uh, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga manu manusia biasa yang uh, mendapati atau memiliki ajal ya wafat Rasulullah SAW wafat ya uh, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an dalam banyak ya di antaranya Allah berfirman innaka mayyitun wa innahum lamayyitun sesungguhnya engkau Muhammad meninggal dan mereka juga meninggal ya dan Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut setiap yang memiliki jiwa itu pasti menemui kematiannya uh, dan Rasulullah pun memiliki jiwa memiliki uh, nyawa maka Rasulullah SAW pun wafat ya dan Rasul, Allah juga berfirman wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum Rasulullah katakan Allah katakan Allah berfirman eh, apakah jika seandainya engkau atau Nabi Muhammad itu wafat atau terbunuh kemudian kalian uh, berbalik ya artinya kufur lagi ya nggak mau beriman lagi ya mungkin kecewa oh kenapa kok bisa mati ya nggak demikian Nabi Muhammad itu orang eh, manusia biasa yang juga uh, memiliki ajal ya, wafat dan itu tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu masih hidup ya hidup dalam barzakh ya kata kata uh, Syekh salih Fauzan iya hidup namun Rasulullah hidup di alam barzakh lakinnahu hayyun fi qabrihi hayatan barzakhiyatan ya. Hidup di alam barzah sebagaimana hidupnya para syuhada ya yang dikatakan uh, mereka itu tidak mati namun mereka itu hidup. Maksudnya hidup bukan hidup di dunia yang kemudian bisa kembali ke dunia, enggak. Hidupnya eh, di hidup di eh, akhirat ya. Hayatan ukhrawiyah, kehidupan akhirat bukan kehidupan dunia. Maka Rasulullah SAW pun ya tidak kembali ke dunia ini sebagaimana yang dikatakan oleh uh, sebagian orang dari dari orang-orang yang uh, meyakini hal demikian dalam eh, perayaan-perayaan uh, tertentu atau orang tersebut lihat dengan mata kepalanya begitu dengan begitu saja ini satu hal yang uh, tidak berdasarkan dalil ya bahkan dalil-dalil yang ada itu uh, membantah akan keyakinan hal demikian Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya mungkin itu yang kita bahas di kesempatan ini. Dua hadis dari kitab Umdatul Ahkam dalam bab eh, atau kitab Al-Janaiz eh, penyelenggaraan jenazah. Insyaallah kita akan eh, bahas di pertemuan berikutnya dalam bab pemandian jenazah. Bagaimana kita memandikan jenazah ya. Dan mungkin untuk sebetulnya bagus sekali ini kalau seandainya ada satu pertemuan dalam khusus memang untuk uh, membahas tentang tentang uh, apa penyelenggaraan jenazah dari awal dari mulai memandikan sampai kepada menguburkan ini satu hal yang sangat bagus sekali dengan dengan dengan apa uh, rincian yang sistematis ya itu akan jauh lebih bagus ya dan lebih praktis ya lebih uh, sifatnya lebih kepada teknis bagaimana mengkafani bagaimana memandikan ya apa uh, apa yang harus disiapkan dulu uh, ini satu hal yang sangat bagus kalau seandainya ada pembahasan demikian